wanita Lalu kemudian mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan baiatun nusrah. Baiat untuk menyatakan siap memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan memberikan perlindungan kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana mereka memberikan perlindungan kepada anak istri mereka Maka terjadilah pembaiatan tersebut di malam hari. Di mana mereka meninggalkan orang-orang musyrikin yang sedang mabit di Mina. Mereka pergi secara diam-diam lalu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada satupun dari kaum musyrikin yang menghadiri bayat tersebut kecuali Al-Abbas paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga itu masih berstatus sebagai seorang musyrik. Namun dia tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Rasulullah alaihi salatu wassalam disebabkan karena semangat jahiliyah dan hubungan kekerabatan antara beliau dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan pada kejadian tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat 12 orang dari kaum Ansar yang menjadi nuqaba. Mereka menjadi eh, ketua-ketua uh, yang akan membawahi kelompok-kelompok kaum muslimin di bawahnya. Lalu kemudian pada keesokan harinya ternyata kejadian tersebut juga menyebar dan sampai ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Mereka mendengarkan bahwa telah terjadi pembaiatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isi dari pembaiatan tersebut adalah membela Rasulullah dan bahkan membelanya sampai titik darah terakhir. Maka ini yang menyebabkan bangsa Quraisy marah kepada kaum Ansar, orang-orang yang datang dari Madinah khususnya dari kabilah Khazraj. Dari kabilah Khazraj. Dan mereka mengatakan bahwa bagaimana kalian ketika bangsa Aus atau kaum Aus mereka datang kepada kami untuk meminta bantuan untuk memerangi kaum Khazraj, maka bangsa Quraisy menahan diri mereka. Tidak melakukan hal tersebut. Kemudian setelah itu kami mendengarkan justru kalian wahai kaum Khazraj yang akan memerangi kami bersama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam namun rupa-rupanya mereka khususnya dari kaum Khazraj juga membantah karena memang mereka tidak mengetahui. Kaum Khazraj dari kaum Quraisy eh, dari orang-orang musyrik mereka membantah ucapan orang-orang kafir Quraisy dan mereka mengatakan bahwa yang demikian tidak pernah terjadi. Tidak ada pertemuan di malam hari bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian membaiatnya. Tidak ada kejadian itu. Sementara kaum muslimin mereka diam dan tidak memberikan komentar sedikit pun. Mereka hanya mendengarkan perdebatan yang terjadi di antara kaum kafir antara suku Quraisy dengan suku Khazraj. Kemudian berkata Al-Hafidh Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Umar Syahir bin Kathir rahimahullahu taala بل أذن بعدها للمسلمين من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi izin kepada kaum muslimin dari penduduk Makkah untuk berhijrah menuju ke Al-Madinatul Nabawiyah. Itu persis setelah kejadian bayat Aqabah yang kedua ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah kaum muslimin yang semakin bertambah dan kekuatan kaum muslimin yang mereka tinggal di kota Madinah dan mereka siap untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dikuatkan lagi dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang memberi izin kepada kaum muslimin untuk segera berhijrah. Dengan turunnya firman Allah Jalla wa ala, "Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira." Maka dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan izin dari Allah Jalla wa ala kepada kaum muslimin dari penduduk Makkah untuk segera berhijrah menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Fabadara an-nasu ila dhalik. Maka kaum muslimin pun bersegera untuk menjawab dan segera mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fakana awwala man kharaja ila al-Madinati min ahli Makkah Abu Salamah bin Abdul Asad. Maka orang yang paling pertama yang keluar menuju ke Madinah dari ahlu Makkah dari penduduk kota Makkah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Huwa wa imra'atuhu Ummu Salamah. Beliau bersama dengan istrinya yaitu Ummu Salamah. Yang ketika itu masih berstatus sebagai istri dari Abu Salamah yang kemudian nanti akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Abu Salamah dan menjadi ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Jadi mereka inilah sepasang keluarga ini yang diketahui pertama kali meninggalkan kota Makkah untuk berangkat berhijrah berhijrah menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah dan kaum muslimin ketika itu mereka juga dalam keadaan bersiap-siap yang menunjukkan bahwa para sahabat semangat mereka dan keyakinan mereka tentang janji Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka meninggalkan kampung halaman mereka tersebut. Dalam keadaan tentu kita mengetahui bahwa seseorang yang meninggalkan kampung halamannya ini merupakan suatu hal yang sangat sulit sekali, berat. Sangat berat. Seorang yang sejak kecil dia dilahirkan di kampung tersebut dan kemudian dia besar di kampung itu. Untuk meninggalkan kampung tersebut adalah suatu hal yang berat kecuali apabila ada hal-hal yang terpaksa yang menyebabkan seorang keluar dari kampungnya itu. Ini secara umum demikian keadaannya. Ya, maka demikianlah yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka merasa berat. Terlebih lagi yang mereka tinggalkan adalah al-haram. Yang mereka tinggalkan adalah Makkah. Yang di sana terdapat tanah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi alaihi salatu inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam yang menjadikan Makkah sebagai tanah suci dan beliau mendoakan kebaikan untuk penduduknya. Beliau mendoakan kebaikan untuk penduduknya. Kata para ulama yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa Nabi Allah Ibrahim yang mengharamkan yang menjadikan Makkah sebagai tanah suci maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan Makkah sebagai tanah suci semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Atau makna yang lain bahwa beliaulah yang menyampaikan kepada umat ini bahwa kota Makkah menjadi tanah haram. Menjadi tanah yang suci. Ya, sebab pada hakikatnya yang menetapkan tanah suci tersebut menjadi eh, tanah haram atau tanah suci adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan Makkah, Allah yang menjadikan Madinah sebagai tanah suci. Namun melalui Ibrahim alaihissalam beliau lah yang menyampaikan bahwa kota Makkah adalah tanah suci. Yang kemudian setelah itu kota Madinah pun menjadi tanah suci. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat muttafaqun alaihi wa inni harramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota suci sebagaimana Nabi Allah Ibrahim menjadikan Makkah sebagai sebagai tanah suci. Maka meninggalkan negeri tersebut merupakan suatu hal yang berat. Ditambah lagi kota Makkah adalah kota di mana kerabat-kerabat mereka tinggal di sana. Ditambah lagi harta-harta mereka. Mereka harus meninggalkan. Mereka harus berpisah dengan orang-orang dekat mereka. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Lil fuqara al-muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun orang-orang fakir mereka yang berhijrah yang mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka dan mereka dipisahkan dari harta-harta mereka apa yang mereka cari yabtaguna fadlan yang mereka harapkan adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dan mereka hendak memberikan pertolongan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai as-sadiqun, orang-orang yang jujur. Maka termasuk di antara mereka bahkan yang pertama kali berhijrah adalah Abu Salamah bersama dengan istrinya. Fahtubisat dunahu. Lalu kemudian pada saat mereka hendak berangkat tertahan Ummu Salamah untuk mengikuti suaminya berangkat menuju ke Madinah. Wa muni'at sanatan minal lihaq bihi dan dicegah selama setahun dari bertemu dengan suaminya. Akhirnya Abu Salamah berangkat sendirian. Ya, waktu itu mereka Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya Salamah mereka ini bertiga hendak berangkat menuju ke Al-Madinah, hijrah. Namun terjadi suatu kejadian yang disebutkan dalam riwayat yang lain ya Ibnu Hisham menyebutkannya dalam kitab As-Sirah dengan sanad yang hasan dari jalan Muhammad bin Ishaq beliau menceritakan tentang hijrahnya Salamah atau Abu Salamah bersama dengan istrinya dan anaknya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari ayahnya Ishaq bin Yasar dari Salamah bin Abdullah bin Umar ibni Abi Salamah dari neneknya an jaddatihi yaitu Ummu Salamah زوج Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat berkata Ummu Salamah لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لبعيره ثم حملني عليه Tatkala Abu Salamah telah bertekad untuk keluar menuju ke Madinah, maka beliau pun mempersiapkan untukku ontanya. Lalu kemudian dia membawaku di atas unta tersebut. Jadi dia sudah mengangkat uh, Ummu Salamah untuk naik di atas unta, siap untuk berangkat. Wa hamala ma'i ibni Salamah ibnu Abi Salamah fi Hijri dan dia membawa bersamaku anakku yang bernama Salamah bin Abi Salamah maka Salamah pun berada di atas pangkuanku thumma kharaja bi yaqudu bi ba'irah lalu kemudian keluarlah dalam keadaan Abu Salamah membawa untanya jadi Abu Salamah di bawah dan Ummu Salamah bersama dengan anaknya berada di atas unta. Dan Abu Salamah menggiring onta tersebut. Falamma ra'adhu rijalu Bani Al-Mughirah ibni Abdullah ibni Amr ibni Makhzum qalu ilaih. Qamu ilaih. Maka tatkala kepergian mereka ini ternyata disaksikan oleh orang-orang yang berasal dari kabilah Banul Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Dan Banul Mughirah ini adalah kabilahnya Ummu Salamah. Kabilahnya Ummu Salamah. Maka begitu mereka melihat keluarga ini berangkat dan mereka mengetahui akan meninggalkan kota Makkah, faqalu hadhihi nafsuka ghalabtana Ara'aita sahibataka hadhi 'alama natrukuka tasiru biha ila al-bilad. Maka mereka mengatakan ini jiwa kamu, engkau telah mengalahkan kami atasnya. Ya. Apakah engkau ya, apa yang menurut kamu tentang Istri kamu ini. Ya. Ala, atas alasan apa kami meninggalkan kamu, membawa dia berangkat ke berbagai negeri. Nah, ini apa alasan kamu sampai membawa dia? Maksudnya dia ini kan dari kampung kami, dari kabilah kami. Ummu Salamah dari Badul Mughirah. Apa alasannya? Kenapa kamu membawanya? Ya. Maksudnya wahai Abu Salamah, kalau kamu ingin pergi, pergilah sendirian. Jangan kamu membawa keluarga kami yang mereka itu dari kabilah kami. Alat fanaza'u khitam al-ba'ir min yadihi. Akhirnya mereka ini dari kabilah Banu Mughirah mereka melepaskan ya, mereka mengambil kekang tali kekang onta tersebut dari tangannya Abu Salamah. Fa niminhu. minhu. Akhirnya mereka membawa jadi mereka berhasil mengambil onta tersebut lalu mereka menggiring menuju ke arah mereka. Maka terpisahlah antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Yang ketika itu Ummu Salamah masih bersama dengan anaknya. Qalat wa ghadiba inda dzalika Banu Abdul Asad. Ternyata setelah itu didengarkan pula dari kabilahnya suaminya Abu Salamah ini, Banu Abdul Asad. Marah melihat hal itu. Rahtu Abi Salamah, mereka ini adalah e, kerabatnya Abu Salamah. Faqalu maka mereka mengatakan la wallah la natruku ibnana indaha id naza'tumuha min sahibina. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan anak kami bersama dengan ibunya karena kalian telah melepaskan dari suaminya. Jadi setelah Ummu Salamah dipisah dari suaminya, Ummu Salamah datang lagi kabilah Banu Abdul Asad dan mereka ingin mengambil anaknya. Ya, karena mereka menganggap bahwa anak ini adalah anaknya Abu Salamah dan dia berasal dari kabilah kami. Nah, maka kata mereka, kami tidak akan meninggalkan anak kami. Karena kalian telah melepaskannya dari ayahnya. Nah, Qalat lalu berkata Abu Salamah masih melanjutkan ceritanya, fatajadabu ibni Salamah bainahum hatta khala'u yadah maka mereka saling tarik menarik anak saya yang bernama Salamah. Jadi bukan Ummu Salamah yang ditarik, anaknya. Ya. Banu Abdul Asad menyangka bahwa mereka lebih berhak. Nah, mereka lebih berhak karena ini dari kabilah kami. Banul Mukira juga menginginkan bahwa dia tetap bersama dengan ibunya. Abu, akhirnya mereka tarik menarik. Satu tangan yang dipegang oleh Banu Abdul Asad, yang satunya lagi dipegang oleh Banul Mukira. Nah, hatta khala'u yadah wa antalaqa bihi Banu Abdul Asad. Ya. Akhirnya mereka pun melepaskan tangan Salamah. Siapa? Banul Bughirah. Ya, akhirnya mereka melepaskan ya kalau karena kalau masing-masing narik ini bisa terpisah ini tubuhnya. Nah, akhirnya mereka melepaskan tangannya. Sehingga anak tersebut diambil oleh Banu Abdul Asad. Wahabasani Banul Mughirah indahum. Lalu kemudian Banul Mughirah, Mughirah yakni kabilahnya Ummu Salamah menahan aku bersama dengan mereka. Wa antalaqa zauji Abu Salamah ilal Madinah. Sementara suami saya tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Qalat maka berkata Ummu Salamah, "Fafarraqa baini wa baina zawji wa baina ibni." Maka dia pun memisahkan antara aku dengan suamiku dan dengan anakku. Jadi dari tiga orang ini semuanya terpisah-pisah. Abu Salamah berangkat ke Madinah, Ummu Salamah diambil oleh Banu Mughirah, anaknya diambil oleh Banu Abdul Asad. Makanya di sini al Hafidh Nukathir mengatakan wahila bainaha wa baina waladiha. Akhirnya eh, terpisahkan Ummu Salamah ya antara dia dengan suaminya dan antara dia dengan anaknya. Jadi masing-masing ada yang yang mengambilnya. Lalu kemudian kata Ummu Salamah, "Fakuntu akhruju kullu ghadatin fa ajlisu bil abdah, fama azalu abki hatta umsi sanatan aw qariban minha." Maka aku dengan kejadian itu setiap hari ya, setiap pagi saya duduk di Al-Abtah. Al-Abtah ini satu daerah dekat dari kota Makkah. Nah, saya duduk aja di situ. Fama azalu abki dan terus menangis sampai sore hari. Jadi luar biasa ya e, kerinduan dan rasa cinta Ummu Salamah kepada Abu Salamah. Nah, sehingga tiap hari dan ini setahun atau mendekati setahun. Nah, terus tiap pagi datang ke Al-Abtah. Nangis saja di situ. Gak ada yang dibuat kecuali nangis. Sampai sore hari baru pulang besok lagi. Ya mungkin beliau keluar berharap-harap mungkin ada yang datang menjemputnya. Pagi hari begitu lagi keluar dan itu yang dikerjakan kurang lebih setahun. Radhiyallahu anha. Nah, hatta marra bi rajulun min bani ammi ahdi bani mughirah Sampai suatu ketika setelah setahun lamanya atau mendekati setahun ada seorang dari uh, kabilah pamanku dari anak-anak pamanku salah seorang dari kabilah Banul Mughirah fara'a ma bi farahimani lalu dia memperhatikan tentang keadaanku maka dia pun kasihan melihat aku faqala li Banil Mughirah akhirnya dia pun berusaha untuk memberi syafaat kepada Ummu Salamah dia mendatangi kabilahnya Banul Mughirah dan mengatakan ala tukhrijun hadil miskinah ya tidakkah kalian mengeluarkan saya membiarkan dia pergi wanita miskin ini wanita yang kasihan ini. Farraqtum bainahu wa baina zawjiha wa baina waladiha. Kalian telah memisahkan antara dia dengan suaminya dan dia dengan anaknya. Ya. Terus ya, orang ini berusaha untuk melobi kabilah Banul Mughirah. Qalat faqalu li akhirnya bujukan tersebut berhasil. Maka mereka kabilah Banu Mughirah mengatakan kepadaku, "Ilhaqi bi zaujiki insyid." Kalau begitu, kalau kamu mau pergi, Pergi sana, ketemu dengan suamimu. Ini setelah setahun. Nah, alat lalu kemudian mendapatkan izin seperti itu. Kata Ummu Salamah, "Warada Banu Abdul Asad ilayya, waradda Banu Abdul Asad ilayya 'inda dhalika Dan pada saat itu pula, pada saat beliau akan berangkat ya untuk mendatangi suaminya di Madinah, dan ini didengarkan oleh kabilah Banu Abdul Asad. Akhirnya mereka pun menyerahkan anaknya. Jadi setahun terpisah dari anaknya. Luar biasa kisah yang menyedihkan. Ya, radhiyallahu taala anhum. Naam, selama setahun mereka terpisah. Pada saat Ummu Salam akan berangkat menuju Madinah, maka kabilah Banu Abdul Asad pun menyerahkan anaknya dikembalikan kepada Ummu Salamah. Qala tu ba'iri Thumma akhadtu ibni fawada'tuhu fi hijri. Maka aku pun mempersiapkan untaku. Lalu aku mengambil anakku dan aku letakkan di pangkuanku. Thumma kharajtu uridu zauji bil Madinah. Kemudian aku keluar. Yang aku inginkan adalah suamiku yang sekarang berada di kota Madinah. Subhanallah. Sendirian. Hanya bersama anaknya yang masih kecil. Meninggalkan kota Makkah. Berjalan entah arahnya kemana. Ini wanita. Ya, wanita ini. Siapa yang melihat medannya perjalanan dari uh, Makkah menuju Madinah, waduh luar biasa. Nah, orang kalau tidak punya pengalaman, tidak tidak mengetahui arah bintang, ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat, sesat dia. Akan hilang. Nah, melewati bukit-bukit, turun ke lembah-lembah, belum lagi angin yang bertiup kencang, ya. Nah, jangan dibayangkan seperti perjalanan sekarang, capek sehingga di warung makan minum. Nah, dulu nggak ada yang seperti itu, masyaallah muslim rahimakumullah. Sekarang perjalanan masya Allah, aspal perjalanan luar biasa cepatnya. Kendaraan transportasi tiada berhenti. Nah, kalau dahulu kendaraan mereka unta, Nah, tapi subhanallah ya. Rasa kerinduan dari Ummu Salamah untuk segera bertemu dengan suaminya mendorong dia untuk tetap berangkat. Maka dia pun bertekad membawa anaknya berangkat menuju Madinah. Qalat kata Ummu Salamah, "Wa ma ma'i ahadun min khalqillah." Tidak seorang pun bersamaku dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun. Sendirian berangkat. Nah, ini juga termasuk di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa dalam kondisi darurah boleh seorang wanita berangkat melakukan safar tanpa mahram seperti hijrah. Ya, berangkat untuk berhijrah diperbolehkan meskipun tanpa mahram, darurah. Asal meskipun asal hukumnya tidak diperbolehkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang la tusafir mar'ah illa ma'adhi mahram. Tidak diperbolehkan seorang wanita melakukan safar kecuali bersama dengan mahramnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apabila seorang wanita akan melakukan perjalanan safar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menunaikan ibadah haji apa hukumnya seorang wanita berangkat safar menunaikan ibadah haji tanpa mahram? Ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama antara sebagian pendapat yang membolehkan namun jumhur dan itu dikuatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa safar seorang wanita tanpa mahram meskipun untuk ketaatan yang rajih tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahu mahram wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi tidak diperbolehkan seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahram dan tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahram. Ada seorang laki-laki berdiri dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna imra'ati turidu an tahujja wa inni kutibtu fi ghazwati kada wa kada." Wahai Rasulullah, istri saya akan berangkat haji. Sementara saya sudah dicatat untuk uh, mengikuti peperangan ini dan peperangan itu. Catat. Untuk berjihad Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Intalik fahujja ma'amratik." Berhaji kamu dan uh, kamu pulang dan kamu berhaji bersama dengan istrimu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memberikan keringanan kepada laki-laki ini untuk meninggalkan istrinya yang akan berangkat haji untuk menunaikan fardu ain. Sementara jihad hukumnya fardu kifayah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada suaminya untuk mengikuti istrinya karena itu adalah fardu ain sedangkan berjihad dalam hal itu hukumnya adalah fardu kifayah nah maka kata Ummu Salamah tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bersamaku qalat faqultu ataballagu biman laqitu hatta aqdum ala zawji Hatta إذا, كان إذا كنت بالتنعيم لقيت uzman ibni Talha ibni Abi Talha. Jadi saya berusaha untuk eh, bertanya kepada siapa yang aku temui. Sehingga aku sampai untuk bertemu dengan suamiku. Jadi itu saja andalannya. Bertanya ke arah mana ini Madinah. Nah, ditunjukkan arah ini, ini. Maka dia mengikuti. Nah, sampai ketika aku tiba di Tan'im. Tan'im ini adalah Eh, yang dekat dari kota Mekah dan ini merupakan batasan batasan antara tanah suci dengan tanah halal tanah haram dengan tanah halal at-tan'im ya kalau sekarang perluasan kota Mekah ini sudah termasuk dalam kota Mekah tentunya nah namun daerah tan'im ini adalah merupakan perbatasan nah ketika Ummu Salamah sampai di situ Laqitu Utsman ibn Talha ibn Abi Talha, akha Bani Abdiddar. Aku pun bertemu dengan Utsman bin Talha bin Abi Talha. Dia adalah saudara yang dari Banu Abdiddar, kabilah Banu Abdiddar. Faqala li, "Ila aina ya binta Abi Umayyah?" Kata Utsman bin Talha, "Mau ke mana engkau wahai bintu Abi Umayyah?" Yani Hindun karena Hindun adalah nama dari Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah. Mau kemana engkau? Dan Uthman bin Talha ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Ya. Masih dalam keadaan musyrik. Mau kemana engkau wahai bintu Abi Umayyah? Qalat faqultu uridu zawji fil Madinah. Aku ingin bertemu dengan suamiku di Madinah. Qala Uthman bertanya, "Awama ma'aka ahad?" Apakah tidak ada seorang pun yang bersama kamu? Qalat la wallah illallah wa ibni wa bunayya Kata Ummu Salamah, tidak ada seorang pun demi Allah kecuali Allah dan anakku ini. Kecuali Allah dan anakku ini. Qala wallahi ma laki butrak. Apa kata Uthman? Yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik, Uthman bin Talha, demi Allah, kamu tidak sepantasnya ditinggalkan begitu saja. Kamu tidak sepantasnya ditinggalkan begitu saja. Fa bi khitamil ba'ir. Maka dia mengambil tali kekang unta tersebut fantalaqa ma'i yahwi bi lalu kemudian dia berangkat bersamaku ya fa wallahi ma sahibtu rajulan al arabi qat ara annahu kana akrama minhu kana idza balagha al manzil ana khabi thumma ista'khara anni hatta idza nazalt ista'khara ba'iri fa anhu thumma qayyadahu fi syajarah coba lihat kata ummu salamah demi Allah Aku tidak pernah bertemu dengan seorang laki-laki dari kalangan Arab yang sama sekali seperti beliau. Aku tidak pernah ya, bertemu dengan seorang laki-laki dari kalangan Arab yang lebih mulia dari orang ini, Uthman bin Talha ini. Ya, apa yang beliau lakukan? Jadi dia membawa Ummu Salamah, Ummu Salamah di atas uh, untanya, lalu dia menggiringnya. Ketika tiba di satu tempat untuk beristirahat, maka dia e, membuat unta ini duduk ya, mendekam agar kemudian Ummu Salamah turun untuk beristirahat dengan anaknya. Ketika unta ini duduk, maka dia menjauh. Utsman bin Talha menjauh. Tidak melihat sama sekali kepada Ummu Salamah. Sehingga ketika aku sudah turun, ya, maka dia mengambil unta tersebut, lalu kemudian dia membawanya ke sebuah tempat untuk diikat. Jadi diistirahatkan pula. Thumma tanaha anni ila syajarah. Kemudian dia menjauh dariku, dia pergi ke pohon yang lain. Fattaja'a tahtaha dan dia beristirahat di pohon tersebut. Tidak bersama dengan Ummu Salamah. Fa idadana rawah, maka ketika telah mendekati untuk melanjutkan perjalanan, qama ila ba'iri faqaddamahu rahlahu. Maka dia pun datang, datang ke ontaku lalu kemudian dia uh, mendekatkan kepada Ummu Salamah, thumma istaqara Lalu kemudian dia menjauh, membiarkan Ummu Salamah untuk naik di atas unta, ya. Nah, wa qala silakan naik. Menjauh Utsman bin Talha. Ya. Bukannya Utsman bin Talha datang kepada Ummu Salamah, "Fadhal mana tangannya sini, ana bantu untuk naik." Tidak sama sekali. Musyrik, musyrik ketika itu. Subhanallah. Memiliki iffah. Dia memelihara kehormatan. Padahal dia seorang musyrik. Yang rahimakumullah, mungkin banyak dari kaum muslimin tidak seperti ini akhlaknya. Banyak dari kaum muslimin tidak seperti ini akhlaknya. Seenaknya untuk membelalak matanya ke sana kemari melihat wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia telah mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka untuk menundukkan pandangannya. Masyarul ikhwar rahimakumullah. Uthman bin Talha. Ya, seorang musyrik. Tidak menyentuh sama sekali. Dia tidak melihat sama sekali kepada Ummu Salamah. Nah, dia menggiring onta tersebut dalam keadaan dia berada di depan. Ketika akan istirahat dibiarkan. Dia menjauh. Nah. Fa'idha rakibtu wastawaitu ala ba'iri. Maka tatkala aku sudah naik. Dan aku sudah berada di atas ontaku akhadha bi khitam. Maka dia pun datang lalu dia mengambil mengambil tali kekang tersebut. Faqadahu maka dia menuntunnya, membawanya. Subhanallah. Tidak ada perjanjian mau dibayar berapa, nggak ada sama sekali. Nah, padahal perjalanan menuju ke Madinah perjalanan yang sangat-sangat jauh sekali. Ya. Antum jangan bayangkan perjalanan dari dari Balikpapan ke Bontang Nah, balik papan bontang, kalaupun beristirahat penuh dengan makanan. Nah, sana sini hutan, banyak air. Kondisi ketika itu, masya Allah, rahimakumullah. Nah, lebih sulit dari apa yang dibayangkan. Nah, namun dia rela membawa wanita ini. Hatta yang zilabi, ya, fakadu hatta yang zilabi, yasna'u dhalika bi hatta aqdam al-Madinah. Dan begitu seterusnya. Kalau mau istirahat, ya ditundukkan lagi onta tersebut, maka dia menjauh membiarkan Ummu Salamah turun dari onta lalu kemudian beristirahat dia mengambil onta itu dan diistirahatkan pula dan begitu seterusnya inilah yang dilakukan oleh Uthman sampai kemudian dia berhasil membawa aku ke kota Madinah nah sehingga kata Ummu Salah demi Allah tidak seorang pun Aku pernah bertemu dengan seorang dari kalangan Arab yang lebih mulia dari orang. Dia menjaga kehormatannya. Ya. Padahal kalau dia, subhanallah. Ya. Kesempatan untuk berbuat maksiat itu ada. Kesempatan untuk berbuat maksiat ada. Nah, namun subhanallah. Ternyata di antara orang-orang musyrik pun, meskipun tentu ini tidak bermanfaat baginya tanpa Islam dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang lalu kemudian dia menjadi kaum muslimin setelah itu. Nah, hatta aqdama al-Madinah lalu kemudian dia membawa aku ke Madinah. Falamma nadhara ila qaryati Bani Amr ibn Auf bi Quba, maka tatkala Utsman telah melihat kampung dari kabilah Banu Amr bin Auf di Quba, Ya, Kuba ini kurang lebih jaraknya 5 km dari Masjid Nabawi sekarang ini. Qala lalu kemudian kata Utsman, "Zaujuki fi hadhihi al-qaryah." Suamimu itu ada di kampung ini, di Kuba ini. Wa kana Abu Salama nazilan. Fadkhuliha ala barakatillah dan Abu Salamah beristirahat di tempat itu. Maka masuklah kamu ke sana ya dengan barokah dari Allah. Thumman sarafa raja ila Makkah. Kemudian dia kembali ke Mekah. Gak minta sepeser pun. Nah. Kalau orang sekarang kan subhanallah ada yang kelihatannya baik, awalnya baik, akhirnya minta. Nah, meminta upah, minta imbalan. Qala kanat taqul maka Ummu Salamah mengatakan wallahi ma a'lamu ahla baitin fil Islam asabahum ma asaba ali Abi Salamah wa ma ra'aitu sahiban qattu kana akrama min Utsman ibn Kata Ummu Salamah demi Allah, saya tidak mengetahui ada sebuah keluarga di dalam Islam yang mendapatkan cobaan seperti yang menimpa keluarganya Abu Salamah dan aku tidak melihat seorang sahabat yang lebih mulia dari Uthman bin Talhah dalam hal dia memelihara kehormatannya. Riwayat ini riwayat yang hasan atau sahih. Oleh karena itu ini cerita yang disebutkan dalam riwayat tersebut maka Ibnu Katsir mengatakan huwa wa mra'atuhu ummu Salamah fahtu Maka pada saat berhijrah dia bersama dengan istrinya Ummu Salamah maka tertahan, terpisahkan Ummu Salamah dari suaminya wa muni'at sanatan minal lihaqi bihi dan tercegah untuk bertemu dengan suaminya selama setahun bainaha wa baina waladiha dan tertahan untuk bisa bertemu dengan suaminya dan bertemu dengan anaknya. Thumma kharajat ba'da sadah biwaladiha ilal Madinah. Lalu kemudian Ummu Salam keluar menuju kota Madinah tahun kemudian bersama dengan anaknya wa syayya'aha Utsman bin Abi Talha. Dan dia diantar oleh Utsman bin Abi Talha. Ada yang menganggap bahwa ini keliru. Ya, tidak keliru sebenarnya. Karena nama beliau Utsman bin Talha bin Abi Talha. Utsman bin Talha bin Abi Talha. Jadi di sini dinisbatkan kepada kakeknya Utsman bin Abi Talha yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik wa yuqalu inna Aba Salamah hajara qabla al-aqbatil akhirah. Wallahu alam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Salamah telah berhijrah itu sebelum Bayat Aqabah yang kedua Ya. Wallahu a'lam. Namun yang masyhur bahwa e, Abu Salamah bersama dengan Ummu Salam berhijrah itu setelah Bayat Aqabah yang kedua. Thumma kharajan nasu arsalan yatba'u ba'duhum ba'da. Lalu kemudian kaum muslimin mereka keluar menuju kota Madinah ya arsalan yakni berkelompok-kelompok satu kelompok kemudian berangkat lagi kemudian berangkat lagi saling mengikuti sebagian mereka dengan sebagian yang lain yang mereka harapkan hanyalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masyaallah rahimakumullah kelanjutan dari awal mula hijrahnya kaum muslimin menuju ke al kota eh, ke, ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah dan sampai di sini insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله